isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il. Atau belum? Belum ya? Oh, belum nih. Satu lagi ya? Nih. Satu lagi yang ketujuh terakhir. Dari isim-isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il yaitu ismul fi'li. Isim fi'il Wahuwa salah satu anwa'. Dan isim fi'il itu ada tiga macam. Yang pertama atau sebelum itu perlu untuk kita ketahui tentang makna isim fi'il ya. Isim fi'il adalah kalimatun tadullu ala makna al-fi'li wa la taqbalu alamat alamatih. Nahu sah wa hayhat ila akhirih. Isim fi'il adalah kalimat yang menunjukkan kepada makna fi'il tapi dia tidak menerima tanda fi'il. Ya, tanda-tanda fiil sudah tahu ya. Apa tanda-tanda fiil? Hah? Apa? Qad sin sawfa tau ta'nisi sakinah dan yang lainnya. Itu isim fiil yang dia menunjukkan mana fiil tapi dia tidak bisa menerima tanda-tanda fiil. Ya. <clears throat> Sebutkan di sini yang pertama mahwa bima'nal amri wa huwal ghalib. Isim fi'il yang dia bermakna fi'il amr ya, bermakna amr. Seperti sah bimakna uskut dengan makna uskut diam. Wa mah ya, bimakna inkafif tahan. Ya, tahan. Tahan dari perbuatan, uskut dari ucapan. Kemudian amin dengan makna istajib. ya kabulkanlah. Alaika Zaidan dengan makna ilzam. Tetapi Zaid. Alaika Zaidan. Wadunak. Kemudian dunak. Dengan makna khuz. Ambillah dengan makna ambillah. Nah itu. Wa ma huwa kalau tadi bimana amr ya, yang pertama bimana apa? Amr. <clears throat> Dan masih ada yang lainnya. Yang dia bermakna amr masih banyak, ya contoh-contoh yang lainnya. Di antaranya hayya hayya hayya 'ala sholah itu kan. Mana akbil datanglah. Halumma mana ta'al kemarilah. Ruwaidak ruwaidak tamahal pelan-pelan. Ilaika di antara ilaika dengan makna tabaad menjauhlah menjauhlah balha dengan mana da' tinggalkan. Balha dengan makna da' amamak maknanya taqaddam maju maju amamak amamak ya apa taqaddam kemudian haya dan haita haitalak gitu kan qalat haitalak bermana asri' bersegera segera haita dan haya bermana apa asri' kemudian makanak Makna usbut, tetap kamu di tempatmu. Usbut. Kemudian dunak, hak, ladaik, indak. Maknanya sama. Khuz. Dunak, haka. Dalam eh, ilmu tajwid disebutkan. Akhi haka ilman. Ya kan? Akhi haka ilman. hazau khairu khasir. Yang mengumpulkan huruf-huruf halqi itu kan. Haka maknanya khuz. Dunak maknanya khuz. Demikian pula haka. Khuz maknanya Ladaika demikian pula indaka juga demikian. Kemudian isim fil amr ini masih pembahasan isim fil amr ya karena yang pertama disebutkan isim yang dia bermakna amr. Ini yang ghalib makanya disebutkan terlebih dahulu isim fi'il amr itu dibikin dengan wazan fa'ali. Bisa dibentuk dari wazan fa'ali. Yaitu untuk setiap fi'il yang sulasi. Seharusnya sulasi. Terdiri dari tiga huruf. Mutasarrif, bertasarruf. Ada fiil madhi, fiil mudhari, dan yang lainnya. Kemudian tam, bukan nakis Ya, contohnya kataba, katabi adarsa, uktub adarsa, ini mananya. Bisa dikiaskan ya. <coughs> Kataba, katabi, wazannya fa'ali. Kemudian kalau sami'a, sama'i, sama'i an-nusha, dengarkan nasihat. Adapun kalau daroki, ini kan dari androka ya rubai bagaimana? Kalau yang rubai di sini sifatnya apa? Samai, hanya dinukil dari orang Arab yang bisa dikiaskan tadi dari fil yang sulasi. Kalau duduklah apa? Jala, jalasi, ijlis gitu kan. <laughs> Dan seterusnya. Irobnya isim fil amr sama juga seperti fi'il, yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. I'rabnya seperti apa? Fi'il. Cuma dikatakan isim fi'il. Ya'mal amal al-fi'il yarfa'u al-isma yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Kemudian yang kedua, wa ma huwa bima'na al-madhi kahaihat, bima'na ba'uda wa bi bima'na iftaraga. Isim fi'il dengan makna madhi. Maknanya seperti fil madhi, seperti hayhata, maknanya ba'uda, jauh. Shattan maknanya iftaraga, berbeda. Ya. Contoh yang lain apa? Sur'an. Sar'a. Dan yang lainnya masih banyak. Wa ma huwa bima'na al-mudhari' dan juga ada yang bermakna fi'il mudhari' atau juga yang bermakna fi'il mudhari'. Contoh awah maknanya tawajja. Saya merasa sakit. Ufin dengan makna atau bojar, saya mengeluh. Dan masih ada yang lain. Sekih atau saya tidak suka. Ataupun ataqazzar. Kemudian qad dan qad mana yakfi cukup kemudian wahan, kemudian juga ai. Atalahaf, saya merasa rindu wa ta'ajab dan saya merasa kagum. <clears throat> Wa ya'malu ismul fi'li amal al-fi'li alladhi huwa bima'nah fala yudafu wa la yataqaddam ma'muluha alayhi wa ma nuwina minhu fa huwa nakirah wa ma lam yunawwan fa huwa ma'rifah isi fi'il beramal seperti amalannya fi'ilnya yang dia bermakna dengan fi'il tersebut kalau dia maknanya fi'il madhi ya seperti fi'il madhi kalau dia maknanya fi'il mudhari fi'il mudhari dan seterusnya falatu eh fala yudofu di antaranya nih fala yudofu wala taqaddam tidak boleh dia dibofahkan sebagaimana fil tidak boleh dibofahkan isim fil juga meskipun dia isim karena dia menyerupai fil tidak boleh dia dibofahkan wala taqaddam ma'muluhu alaih dan ma'mulnya tidak boleh mendahuluinya ya ma'mulnya isim fil tidak boleh mendahului isim fil. Wa manuwina minhu fawa nakirah. Dan isim fi'il yang ditanwin maka dia nakirah. Nakirah. Wa ma lam yunawwan fawa ma'rifah. Dan yang tidak ditanwin maka dia ma'rifah. Contohnya soh dengan sohin. Yang ditanwin sohin. Di sini apa? Nakirah. Berarti maknanya apa kalau nakirah? Sohin. Uskut diam dari semua ucapan. Nakirah. Nggak boleh kamu berbicara. Uskut ya min kulli kalam dari semua ucapan. Tapi kalau ma'rifah soh tanpa tanwin maka ini dimaukan adalah larangan untuk berbicara dari pembicaranya yang sedang kamu bicarakan ini ganti yang lain. Itu ma'rifah. <clears throat> Dan di sini disebutkan bahwasanya di antara amalan isim fiil adalah merofakan fa'il sebagaimana fi'il merofakan fa'il ya kan merofakan fa'il fa'ilnya ada kalanya zahir isim zahir ada kalanya mustatir contoh isim fi'il yang dia merofakan fa'il yang zahir adalah hayhat al-aqiqu ba'ud al-aqiqu jauh sekali al-aqiq itu nama satu tempat maka ya i'rabnya hayhat isim fi'il madin bima'na ba'uda wal aqiq fa'il wa alamatu rafi muakhirih. Contoh yang mustadir adalah soh. Soh. Mananya apa? Uskut. Isim fi'il. Amr. Kalau tadi isim fi'il madhi. Sekarang isim fi'il. Amr mabni. Ya. Ala sukun. Dengan mana uskut fa'ilnya mustadir fi wujuban takdiru anta. Dan juga isim fi'il ini menasobkan maf'ul sebagaimana fi'il. Contohnya dunaka al-qalama, dunaka al-qalama. Ambil ini al-qalam, pena. Dunaka al-qalama. I'rabnya dunak isim fi'il amr ya khudh fa'il mustatir fihi wujuban taqdiru anta. Al-qalama maf'ulun bih mansub 'alamat nasbihi fathu akhirih. Ya. Di sini disebutkan bahwasanya makmulnya isim fil tidak boleh didahulukan. Tapi kalau para fil kan boleh didahulukan ya, makmulnya mafulnya. Beda. Kenapa? Karena lemah. Ya lemah. Lemahnya isim fiil untuk dia beramal ketika makmulnya didahulukan. Berbeda dengan fiil kuat. Bisa dia tetap beramal meskipun makmulnya seperti maf'ulnya ataupun yang lainnya didahulukan tetap dia fiil beramal. Tapi kalau sifil lemah dia nggak beramal lagi kalau makmulnya didahulukan. Nggak boleh dikatakan al kolama dunak misalnya al kolama dunak didahulukan mafulnya al kolama dunak nggak boleh lemah dia. <clears throat> Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Selesai dengan ini pembahasan tentang apa? Isim-isim yang beramal seperti amalnya fi'il, merofakan fa'il, menasobkan maf'ul dan berkait dengannya jar majrur dan juga zaraf. Ya masing-masing ada persyaratannya. Ataupun ada penjelasannya. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan. Apa? Alaikum mana? Mana ilzam? Yang ditanya apa? Bisa ya. Kalau domirnya jamak alaikum alaikum anfusakum. Ya, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan alaikum kalau yang diajak bicaranya itu adalah jamak maka alaikum. Alaikum anfusakum. Ilzamu anfusakum mana ya? Kalau satu orang alaika, perempuan alaiki. Ada yang belum disampaikan juga? Ya, saya tambahkan. Isim fi'il itu ada dua macam. Dari sisi peletakannya. Yang pertama, isim fi'il yang dia dari asal peletakannya digunakan untuk isim fi'il. Disebut dengan murtajal isim fi'il yang murtajal yaitu dia dari asal peletakannya diletakkan untuk mana fi'il contohnya soh ma juga apa awa dan yang kedua yang mankul dia asalnya bukan isim fi'il kemudian dibentuk menjadi isim fi'il seperti dari jar jurur ataupun dari zorof dari jar jurur contohnya apa alaika ini kan aslinya jar majrur dia. Cuma terkadang dijadikan sebagai isim fiil. Jadi alaika itu isi, isim fiil dia. Irobnya apa? Alaikum isim fiil dia irobnya. Bukan jar majrur. Alaik misalnya alaika Zaidan, alaika isim fiil amr di mana ilzam. Kemudian Zaidan maf'ulun bi gitu. Ya. Amamaka apa tadi contohnya? Amamak bermakna apa tadi? takodam ya. Amamak. Irobnya bagaimana? Isim fi'il amr gitu. Mabni al fatla mahalal min al-i'rab wa fa'ilhu dhamir mustatir fihi wujuban natur anta gitu. Seperti itu. <clears throat> Ya, ada yang lain? Ya. Nah, kalau nggak ada kita cukupkan di sini biar nanti bisa istirahat ya sebelum masuk ke pelajaran berikutnya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang bab atanazu. Tinggal berapa bab lagi? Tanazu, kemudian ta'ajub, kemudian adat, kemudian wakaf ya. Selesai insya Allah. Ya, tapi jangan sampai asal selesai ya. Terus ulang-ulang di meroja juga jangan lupa praktek. Baca kita buka kamus. Sehingga imbang. Mufradatnya tambah, juga ilmu nahunya tambah. Ya. Dan untuk antum uh, eh, muda bisa membaca kitab-kitab, ya harus mengasah zauknya. Harus kuat zauknya dengan cara banyak baca, buka kamus. Kadang kalau belum terbiasa sudah terkumpul nahunya dan juga apa? mufrodatnya masih belum paham. Terkadang demikian. Ya kalau belum biasa. Ya cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Assalamualaikum.